بن علوي بن زين الحبشي بن علوي بن علي بن زين بن بن محمد أنيس بن علوي بن علي بن محمد بن زين الحبشي وسلم إبراهيم ووالدين والدكم وجماعة المسلمين أن الله يقدس أرواحهم في الجنة ويناول ضرائهم ويعلي درجات في الجنة فوانا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بركات في الدين والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan mengkaji beberapa ucapan Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu taala anhu. Saya akan bacakan sedikit kemudian kita akan terjemahkan. Semoga kita dapat barokahnya. وقال رضي الله عنه تبصروا في دعوة قاطئ الصلاة إذا أردت أن تؤتيه الحسنة كل هذه الحسنة لك إن با تصلي وعلمه الفاتحة وشروط الصلاة حتى تخرج من عذره وإلا آونته على معصيته إذا سكت له ولا تدعه يا مسكين تغره كل هاك يا شري كما يروى عن نبي الله موسى عليه السلام حين أتته المرأة تائبة وقد زنت وحبلت وولدت وقتلت الولد قال لها نبي الله موسى اخرجي لا ينزل علينا عذاب فعاتب الحق جل وعلا لما رددت التائبة ألم تر شرا منها فقال موسى من هو شر منها قال من ترك الصلاة عمدا أو كما ورد وعاته الحسنة كلبا أو هرا ولا تؤتيها قطع صلاة لأن في البهائم صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد حر أجر وكانت, المرأة وكانت امرأة من قدماء الدريم من الصالحات تخرج كل يوم لقمة تتصدق بها فاتفق في بعض الأيام أنها لم تجد مسكينا فوجدت أفوة فأعطتها اللقمة قال سيدي لأنها تحفظ الحديث المذكور فلما توفيت وقدها تغسلها الغاسلة تبسمت المتوفى فقالت الغاسلة وكانت من الصالحات بالله عليك إلا ما علمتني إلا ما علمتني الليلة في المنام مما تتبسمين فلما نامت رأتها تقول لها تبسمي من الأفوح التي أعطيتها الحسنة كان ثواب الحسنة إليها أول من يشفع لي عند الله أو كما قال وقال رضي الله عنه أدائي إلى الله يسلو بين الخلق وبين ربهم يشفع لهم عند ربه Habib Ahmad bin Umar bin Semit di sini mengatakan hendaknya kalian betul-betul punya perhatian khusus terhadap eh, Eh, orang-orang yang meninggalkan sholat mendakwahi orang-orang yang meninggalkan sholat jika kalian ingin memberi seseorang yang meninggalkan sholat itu kebaikan hadiah atau sesuatu maka jangan jangan diberikan dikala dia meninggalkan sholat jadi dikasih salah dulu hadil hasanah saya mau kasih kamu ini kalau kamu mau sholat kamu mau sholat saya kasih kemudian ajarkan padanya surat al-fatihah ajarkan syarat-syarat sahnya sholat ya, sampai segala hal yang berkaitan sholat tadi yang rukun-rukun diajarkan sudah kamu kasih hadiah tidak apa-apa artinya kalau sampai setelah diajarkan dia tidak mau sholat di luar pengetahuan kita tapi ketika kita memberikan itu dalam kondisi dia sudah siap untuk untuk sholat hatta takhru jamin udrih nah sehingga kalau sudah kita ajarkan begitu ternyata dia tetap tidak sholat maka kita tidak bertanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Wa illa tahu ala maksiatih. sakat dalah nah, Kalau tidak terus kamu kasih hadiah terus, maka justru kamu bantu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam, tidak mengajarinya Solat tidak mengajak dia solat Wala dan kamu tidak mengajaknya solat Kama yurwa an Nabiullah Musa alaih salatu wassalam Disebutkan Nabi Musa alaihi salam pernah didatangi seorang wanita yang bertobat. Wanita bertobat dosanya adalah sudah berzina, mengandung, melahirkan anak hasil zinanya, kemudian anak itu dibunuh sama wanita tadi. Ya. Ketika datang wanita seperti itu, Nabi Allah Musa berkata, ruji, keluar, keluar, keluar." Nah, ya, ingkir kamu. Jangan dekat-dekat sama saya. Nanti turun balak azab kepada kepada kami semua gara-gara kamu. Pergi kamu. Diusir sama Nabi Musa. Fa'atabul haq jalla wa ala. Maka Allah pun menegur Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah menegur. Kenapa kamu usir wanita yang bertobat itu? Kenapa kamu usir? Apa kamu tidak tahu ada orang yang lebih buruk dari dia? Lebih buruk dari orang yang zina, mengandung, melahirkan, kemudian membunuh bayinya sendiri. Faqala Musaman huwa syarrun minha ya Allah, siapa yang lebih buruk dari wanita ini? Maka dijawab, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih buruk dari wanita yang zina, hamil, kemudian melahirkan anaknya dan membunuh anaknya san, sendiri hasil zina tersebut. Kalau ternyata tidak ketemu orang yang yang sholat gitu ya, oh rata-rata orang tidak sholat semua, lebih baik makanan yang mau kamu berikan itu berikan saja kepada anjing atau kucing. Berikan kepada anjing atau kucing. Jangan berikan kepada orang yang tidak sholat. Ya, jangan berikan kepada orang yang tidak sholat. Karena memberikan makanan kepada hewan itu sedekah. Ya, memberikan makanan kepada hewan itu sedekah. Kucing. Kama qala Rasulullah Rasulullah bersabda, fi kulli kabidin harra ajrun. Ya, di setiap hewan yang bernyawa itu di situ ada ada pahala kalau kita sedekahi. Ya, setiap hewan yang bernyawa kita sedekah ada pahala. Diceritakan di kota Tarim Dulu zaman dahulu kala ya di kota Tarim ada seorang wanita yang solihah. Setiap hari ia sedekah sesuap makanan. Nanti ya. sesuap itu bukan sesuap tapi sedikit ya. Dia sedekah sedikit makanan setiap hari. Pada suatu hari dia cari orang miskin nggak ketemu. Cari orang miskin nggak ketemu. Kemudian kok lihat ada cempe, kalau bahasa Jawanya ya, cempe, anak kambing. Lihat ada anak kambing, eh, maka anak kambing ini dikasih makanan yang mau disediakan orang miskin tadi itu dikasihkan anak kambing, disuapkan itu. Biar dimakan anak kambing tersebut. Nah, fiat ketika wanita ini meninggal dunia, kemudian jenazahnya dimandikan oleh orang yang mandikan jenazah dan yang mandikan jenazah juga orang yang solihah. Yang mandikan juga orang yang solihah. Ternyata jenazah ketika dimandikan tiba-tiba tersenyum. mesum. gitu ya sudah meninggal ya tahu-tahu bisa senyum gitu ya. akhirnya jelas disumpah saya sumpah kamu ya nanti malam kasih tahu saya dalam mimpi itu kenapa kamu sekarang senyum ini ya, jangan jangan praktek Edwin begini ya, datangi betul repot ya. <laughs> ini apa namanya yang nyuruh juga orang sol solihah ya. senyum kamu kenapa senyum nanti malam datangi saya dalam mimpi ceritakan pada saya malamnya betul ketemu yang meninggali dalam mimpi Ya, kemudian menjawab, saya itu senyum Kira-kira saya pernah ngasih seekor anak kambing makan. Nah, ketika saya meninggali tadi pertama kali yang ditunjukkan sama Allah dari amal saya adalah kebaikan saya memberi makan anak kambing. Saya lihat itu, jadi saya tersenyum senang dan itulah awal man yashfa' indallah. Yang pertama kali memberikan syafaat di hadapan Allah ya justru anak kambing tadi itu. Kasih makan anak anak kambing. Itu kalau ngasih makan anak kambing, apalagi ngasih makan tolibul ilim kan lebih apa namanya yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyatakan seorang dai yang menyuruh manusia ke jalan Allah adalah seseorang yang bisa memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan kelak memintakan syafaat untuk mereka semua. Wa qala radhiyallahu anhu al-ya'su madhhabu iblis ma had ya ya'as min karamillah wa fadlihi wa in kana zaman if wa akhir zaman ففضله سبحانه وتعالى لا يختص بزمان لا يختص بزمان دون زمان ولا تصى مواهبه ولا تنفد عجائبه Beliau radhiyallahu radhiyallahu anhu menyatakan berputus asa merupakan madhabnya iblis, jalannya iblis. Ya, berputus asa itu jalannya iblis. E, cara hidupnya iblis itu putus asa. Ya, iblis itu kan dia berputus asa. Jadi kalau ada orang putus asa, dia mirip seperti hidupnya iblis karena iblis sudah dilaknat, tidak mungkin dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mahatnya asmin karamillah. Karena itu jangan ada yang berputus asa dari kemurahannya Allah. Jangan ada yang berputus asa dari kemurahannya Allah. Wa fadlih dan fadlnya Allah juga sama ya. Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zaman ini zaman yang buruk, akhir zaman, zaman yang jelek. Ya. Sesungguhnya karunia Allah taala tidak dikhususkan pada zaman tertentu. Karunia Allah itu tidak khusus datang di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in tidak. Sampai akhir zaman karunia Allah tetap tetap ada. Dan karunia Allah tidak bisa di, dihitung jumlahnya. Ya, dan tidak akan habis keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'as wa yaqlut min fadlillah wa karami fa wa'adil. adil. Uh, Walamma ya'isa min rahmatillah bayya'isnas wa bayyiqanituhum. Iblis itu ketika dia putus asa dari rahmatnya Allah Maka iblis pun berjuang Menjadikan manusia putus asa dari rahmatnya Allah eh, Dan tidak punya harapan lagi kepada rahmatnya Allah Wa kuluman yukonnitu wa iblis Sehingga di zaman sekarang kalau ada orang Yang hobinya membuat orang lain putus asa Berarti dia iblis ya, Membuat orang lain putus asa Maka dia iblis Ma ma'ak ghair rabbik Walau anta if in ata'tahu faqul rabbi taqabbal minni li'annahu ahlul qabul wa idza lam yaqbal ma yanfa' syai' min ta'atik wa in asaitah faqul rabbi ighfirli ma ma'ak illa rabbuk maka maqala radhiyallahu anhu dikatakan oleh beliau di sini ma ma'ak ghairu rabbik kamu tidak punya ya atau kamu tidak tidak miliki apapun yang kamu miliki cuman Allah Tuhanmu kita ini sebagai manusia tidak punya apa-apa punyanya cuman Allah Subhanahu wa taala Wala anta in atau tahu fakul. Kalau kamu ini orangnya buruk, ya, amalnya masih masih buruk, tapi punya kemampuan untuk taat, punya kemampuan untuk taat, maka katakan pada Allah, Rabbi taqabbal minni, ya Allah tolong terima taat saya. Salatnya masih buruk, puasanya masih buruk, zikirnya masih buruk. Tinggal minta sama Allah, minta jangan takut. Kita punya punya Allah. Ya Allah, tolong terima taat saya. Karena Allah itu uh, yang maha pantas, maha bisa menerima ya ahlul kabul yang yang bisa memberikan ini saya terima gitu ya yang bisa membuat seorang itu diterima amalnya cuma Allah Subhanahu wa taala wa idza lam yaqbal ma yanfa min taatik Allah gemar menerima menerima ibadah itu tapi hambanya suruh minta itu kalau Allah tidak menerima taatmu seperti apapun tidak ada manfaatnya tidak ada manfaatnya jangan sampai berputus asa salat saya jelek tidak mungkin diterima tidak boleh gitu Puasa saya jelek gak mungkin diterima, gak boleh. Justru ya Allah, saya masih jelek sholat saya tolong diterima. Puasa saya masih jelek, tolong diterima. Kalau begitu nanti insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tahu kalau ternyata kamu bermaksiat pada Allah, fakul Rabbi firli. Ya kita punya cuma Allah kok. Ya maksiat sama Allah ya ngomong, ya Allah tolong ampuni, ampuni saya. Ya, mau apa lagi kalau tidak minta ampun? Masa ya Allah tolong seksa saya kan? Naudzubillah min Ya Allah tolong ampuni saya. Oh kama qala Kamu tidak punya yang lain, ya. yang kamu punyai adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu As-salih al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad, walladhi la yasilu ilaihi yablughu biniyah. Kama wa kam batamal. ولا تبلغ إلا بالنية إذا صلحت وشأن المؤمن الإحكام والإحسان في كل شيء ما تنفع الكثرة مع الجعثثة سواء كان في صلاة أو قراءة أو غير ذلك والله غني عن جعثثتك ورد إن لله من ملائكته ملكا من يوم خلقه الله إلى إلى قيام الساعة في سجدة واحدة فإنها تصل بعملك وقال عفى الله عنه كرم الله فائد مكانه كما ورد ما ليلة أمطر من ليلة ومناهل الحق سبحانه وتعالى موجودة لمن تأهل له لها ولكن ماشي أو إياه هي إلا خبر والخبر ما تمسك شيء كما قال سيدنا عمر بن سقاف رضي الله عنه أهل الزمان يقولون مع الشيء مناهل والمناهل موجودة إلى آخر ما قال وكما قال سيدنا رضي الله عنه dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu Orang yang soleh, siapa orang soleh? Tanya orang tanya, orang soleh itu siapa? Orang soleh adalah dia yang mampu memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah. Dia yang mampu memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah. Artinya bisa melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepadanya dan melaksanakan kewajiban kepada hamba-hamba Allah. Walladzi yasilu ilahi kalau ternyata dia tidak bisa mengamalkan sebuah amalan Ya, ada amalan tuh yang memang kita tidak bisa ngamalkan semuanya. Orang yang banyak baca Al-Quran kadang, terus mau banyak baca apa solawat tidak bisa. Ya. Banyak baca solawat, mau banyak baca Al-Quran, tidak bisa. Kalau memang tidak bisa mengamalkan amal itu secara keseluruhan, ya perlu dia. Nanti dia bisa mencapai derajat-derajat amal itu dengan niatnya. Ya peluhubin biniyah akan mencapainya dengan niat. Wakam batak amal Kamu mau amal sebanyak apa toh? Mau amal sebanyak sebanyak apa? Mau sholat 2000 rakaat, mau 7000 rakaat, sebanyak apapun. Wala tablugh illa binniyah idza saluhat. Itu akan sampai kepada Allah dengan dengan niat. Kalau niatnya baik baru sampai. Kalau niatnya tidak baik ya tidak bakal sampai. Wasanul mukmin al-ihkam wal ihsan. Seorang yang beriman itu mukmin adalah orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Ihkam wal ihsan. Jadi kalau melakukan sebuah sholat, ya sholatnya yang terbaik. Zikir, ya zikir yang terbaik. Caranya semua dengan baik. Fikul syekh, dalam segala hal. Batan fa'il kathroh, matan fa'il kathroh. Banyak. Itu tidak ada manfaatnya ma'al ma ja'tatah. Ya, banyak tidak ada manfaatnya kalau dilakukan dengan tidak baik dan tergesa-gesa. Dilakukan dengan tidak baik dan tergesa-gesa. Baik itu sholat, baca Al-Quran, atau yang lain. Sedangkan Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan tergesa-gesaanmu. Allah tidak membutuhkan. Seperti dalam sholat misalnya. Sampai Nabi mencontohkan. Datangilah sholat dengan sakinah wal wakor. Datangilah sholat dengan tenang dan wibawa. Gitu. Tidak usah kemurungsung, tidak usah tergesa-gesa. Kalau tertinggal, ya udah nanti sempurnakan saja. Kalau kurang ya ditambah. Gitu. Padahal itu so, sholat bukan tuh sudah komat lari gitu, enggak. Kan. Artinya suruh pelan-pelan dan sebaik mungkin melakukan sholatnya sehingga tidak nanti ngos-ngosan nafasnya dan lain sebagainya. Di sini disebutkan wabaroda telah diriwayatkan sesungguhnya Allah punya malaikat satu malaikat Allah yang sejak diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat itu tugasnya cuma sujud. Terus kata Habib Ahmad bin Umar bin kalau kamu lihat ada malaikat yang sujud dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, terus kamu sampai amalmu bisa ngalahkan malaikat itu. Tidak mungkin bisa gitu Pakai dengan amalmu mau sujud lama tidak bisa. Tapi dengan niat bisa. Gitu. Nah, dengan niat itu bisa mengunggulkan atau mengalahkan banyak hal. Asal niatnya baik dan niatnya benar. Jangan dikatakan karunia Allah sudah berhenti, tidak. Karunia Allah itu terus ter, tercurahkan. Ya, setiap malam itu ada ada hujan karunia yang yang turun setiap malam. Uh, tapi buat orang yang ahli yang pantas menerima. Sayangnya ini banyak orang yang wadahnya bocor. Jadi hujannya turun, dia terima, tapi wadahnya bocor.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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين